meyakini bahwa orang itu mustajab doa pun Orang ini doa yang dikabulkan Allah boleh. Tetapi yang tak boleh adalah mengkultuskan dia, menjadikan kalau nggak lewat dia tidak akan dikabulkan. Ini nggak Tapi kalau orang yang mustajab doa, orang itu doanya sering dikabulkan Allah, oh, itu jadi banyak kejadian Para ulama ada yang punya sifat seperti itu. Kalau berdoa gampang juga bisa itu ada. Tapi nggak boleh kita mengkhususkan dia. Terus justru itu fitnah bagi orang yang berdoa. Bisa ujungnya keluar, bisa pengen dikultuskan. Itu fitnah. Jangan dikira itu terus aneh, aneh, berarti. Jadi orang terkenal dengan doanya dikabulkan itu juga fitnah bagi pelaku. Bisa dipahami? Iya, intinya kita jauhi kata-kata seperti itu, ya, karena sial dan semua datangnya dari Allah. Tetapi ada hal yang kalau kita sampai mendolimi orang itu pasti malati. Tapi malati kan lafaz yang kurang orang dulu ya. Kita jangan pakai lafaz malati. Artinya kalau orang mendolimi orang pasti dia akan kena balasnya. Ya tanpa harus persen persen persen. Jadi intinya jangan sampai kita punya keyakinan bahwa orang hmm, ini Saking dekatnya sama Allah, pasti mendatangkan manfaat. Dan orang ini kalau kita tetap pasti akan mendatangkan sial. Wah, kita mau punya bisnis, ternyata orang yang datang, ke oh, sial itu karena dia Tidak mungkin Atau kita bisnis, oh ada orang oh, ini kita untung karena ada ini. Tidak, tidak boleh. Ini sulit tidak boleh. Kalau orang anak dulu pakai burung, kan gitu kan ceritanya kan? Sebelum dagang itu lihat burung. Kalau burungnya lihat ini, nggak jadi jaga rugi nih. Nah kalau mau berangkat melihat burung apa enggak? Karena dia terus ini untung. Dia lepaskan burung, lihat burung. Kalau burungnya ngiri enggak jadi, kalau burungnya mana? makanya dikatakan patoyur dari kata-kata toir, toir itu artinya burung, karena dulu orang Arab seperti itu. Jadi dia nggak boleh mengkaitkan kejalan, kebaikan sama sama.